بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم آدم علمنا wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Para ikhwah sekalian, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Al-Harbi Al-Harbi Al-Mu'attilah wal Jahmiyah yang diartikan secara bebas kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam memerangi pemahaman kaum mu'attilah yang menafikan Allah Jalla wa'ala dari sifat-sifatnya dan Jahmiyah Jahmiyah adalah pengikut Jaham bin Sofwan dialah yang pertama kali menafikan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit jadi ini buku menyebutkan kesepakatan kaum muslimin dari zaman ke zaman tentang Allah di atas kita telah sampai kepada perkataan para tabi'in. Setelah lepas perkataan para sahabat, Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan perkataan para tabi'in tentang perkara ini. Kita berpindah kepada perkataan Sulaiman At-Taimi rahimahullah di halaman 180 183. Qaulu Sulaiman At-Taimi rahimahullah, perkataan Sulaiman At-Taimi rahimahullah. قال ابن أبي خيثمة في تاريخه <clears throat> ابن أبي خيثمة بركات ذلم كتاب من تاريخ حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة أن صدقه التيمي أن سليمان التيمي قال ابن أبي خيثمة من menyebutkan dalam تاريخنا يا بركاته berkata هارون بن معروف من menceritakan kepada kami Dia berkata, Dhamrah menceritakan kepada kami dari Sadaqah At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi. Dia berkata, Lau su'iltu aynullah. Sekiranya saya ditanya, di ke Allah? Laqultu fis sama. Aku akan mengatakan di atas. Fis sama, di atas. Ini perkataan Sulaiman At-Taimi. Qawlu Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah. Kemudian pindah kepada perkataan Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab Al-Ahbar adalah seorang ulama dari ahlu kitab, ulama Yahudi kemudian masuk Islam dan dia banyak sekali menceritakan tentang apa-apa terhad yang dia ketahui dalam kitab mereka Taurat tentang kisah-kisah umat terdahulu dan banyak para sahabat menukil daripadanya berita dari Kaab al-Ahbar ini ya berita-berita yang dia sampaikan adalah berita-berita tentang Bani Israel yang kita sebut dengan nama Israiliyat dia banyak mengkisahkan kepada sahabat sahabat meriwayatkan kembali ya qala Laits bin Sa'ad berkata Laits bin Sa'ad haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal aku diberitahukan oleh Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal anna Zaid bin Aslam haddatsahu an Atha ibn Yasar Sesungguhnya Zaid bin Aslam pernah memberitakan kepadanya dia dapatkan dari Atha bin Yasar qala berkata Atha bin Yasar ata rajulun Ka'ban ada seseorang lelaki yang mendatangi Ka'ab al-Ahbar. Wahwa fi nafarin. Dia bersama dengan yakni rombongan orang-orang. Faqala ya Aba Ishaq, hadithni 'anil Jabbar. Maka orang tersebut berkata kepada Ka'ab al-Ahbar yang kunyahnya Abu Ishaq, "Wahai Abu Ishak beritahukan aku tentang Tuhan yang Maha Perkasa Al-Jabbar." Fa'azama al-qaumu qawlahu. Orang-orang yang bersama Ka'ab merasa eh, pertanyaan ini pertanyaan yang begitu besarnya. Ya, mereka khawatir jangan dengan pertanyaan ini membuat Kak marah. Pertanyaan tentang Allah Al-Jabbar yang Maha Perkasa. Faqala Ka'bun, berkatalah Ka'ab, da'ur rajula, biarkan laki-laki itu bertanya, jangan ingkari dia. Fa in kana jahilan ta'allam, sekiranya memang dia tak mengetahui, kita ya akan ajarkan atau dia akan belajar. Wa in kana aliman izdada ilman, andai kata dia mengetahui dan kembali bertanya, semoga akan mendapat tambahan ilmu. Thumma qala Ka'ab, maka berkatalah Ka'ab al-Ahbar, "Ukhbiruka anna Allah khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna." Aku beritahukan kepadamu sesungguhnya Allah dialah yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi pun seperti itu pula keadaannya, tujuh lapis bumi ya dan kita tidak paham apa yang dimaksudkan dengan tujuh lapis bumi ini ya, apakah lapisan-lapisan tanah apakah lapisan-lapisan kerak bumi wallahu alam yang jelas bumi ini tujuh lapis sebagaimana langit tujuh lapis ثم جعل ما بين كل sama'aini كما بين السماء الدنيا والارض kemudian Allah menjadikan jarak antara setiap langit dengan langit lainnya bagaikan jarak antara bumi dan langit pertama. Ya, jarak antara langit dengan langit sama dengan jarak antara bumi ini ke langit pertama. Mana langit pertama? Allahu alam. Tak tahu kita. Ilmuwan hanya mendapatkan sekian persen saja tentang alam raga, alam raya ini, alam raya dan jagat semesta ini. Mereka menyebut ya dengan sebutan alam yang hitam. Tak mereka tahu lagi apa itu alam yang hitam. Subhanallah. Karena bumi kita ini bagikan pasir, satu pasir dan satu pasir. Begitulah keadaannya dibandingkan dengan alam raya. Maka langit pertama itu Allah alam. Betapa tingginya dia semua benda-benda yang di langit yang dari kita jauhnya miliaran mungkin perjalanan ya perjalanan cahaya itu semuanya masih di bawah langit pertama matahari yang disebutkan ada yang lebih besar daripada matahari kita beribu-ribu jumlahnya beribu-ribu kali lebih besar daripada matahari kita dan jumlahnya tak terhingga Allahu alam itu semuanya masih di langit di bawah langit pertama ya disebutkan dalam asar sahabat Nabi menyebutkan bahwa perjalanan antara bumi dan langit pertama ini sama dengan perjalanan 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. <clears throat> Maka dia katakan kepada laki-laki itu, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit, menciptakan bumi, masing-masing tujuh lapis, jarak antara langit satu dengan langit lain sama dengan jarak antara bumi dan langit pertama. Wa kathfuhunna mithlu dhalik dan ketebalan tiap langit ini seperti itu pula. Tebalnya langit adalah sama perjalanan antara bumi dan langit pertama. Begitulah tebalnya. Antara langit pertama dan langit kedua perjalanan seperti itu pula. Andai kita sebutkan dalam asal sahabat, eh, asal sahabat tadi 500 tahun perjalanan antara langit pertama dan kedua, kedua, ketiga sampai ketujuh dan langit itu pun seperti itu pula tebalnya. 500 tahun perjalanan. Dan langit adalah makhluk besar yang di sana ada makhluk hidup itu berupa malaikat-malaikat dan sebagian roh arwah orang-orang yang telah meninggal dari para nabi dan lain-lainnya ya dan dia memiliki pintu-pintu wa futihatis sama'u fakanat abwaba maka dibukakanlah pintu-pintu langit dan dia memiliki pintu-pintu Allahu akbar dan nabi menyebutkan dalam bahwasanya selangit itu dipenuhi dengan malaikat-malaikat attatus sama wa huqqalaha an ta'itta. Langit itu berderit-derit dan layaklah dia berderit-derit ma min mawdi'i syibbin illa fihi malakun sajidun aw raki'un. Tidaklah ada jarak sejengkal di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang ruku. Menunjukkan betapa besarnya langit. Subhanallah. <clears throat> Kita ini tak ada apa-apa. Kecil sekali. Bumi kita tak ada apa-apanya masih banyak planet lebih besar pada bumi kita ini. Jupiter lebih besar daripada planet kita ini. Tak ada bandingannya. Kemudian kata beliau wakuth kuthfuhunna mithla tebal setiap langit seperti itu pula thumma rafa al arsha kemudian Allah meninggikan arash fastawa alaihi fauqah. Kemudian dia pun bersemayam di atasnya. Aras batas akhir makhluk. Di atas aras tak ada makhluk. Jadi jangan dikatakan Allah SWT diputi oleh makhluk. Allah SWT yakni bertempat dalam satu makhluk. Tidak. Tak ada lagi yang namanya makhluk. Aras itulah terakhir makhluk. Wa qala Nu'aim ibn Hammadin <clears throat> berkata Nu'aim bin Hammad riwayat lainnya dari Ka'ab al ahbar Akhbarana Abu Sufyan al-Umawi an Yunus ibn Yazid an Zuhri an Sa'il Musayyib an Ka'ab Sesungguhnya kata Nuaim bin Hamad Abu Sufyan memberitakan kepada kami Abu Sufyan al-Umawi dari Yunus bin Yazid dari Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Ka'ab ya Sa'id bin Musayyib tabi'in menantunya Abu Hurairah dia sayyidut tabi'in mengambil daripada Ka'ab al-Ahbar ya qala qala Allah fi at berkata Ka'ab Allah berkata atau Allah berfirman dalam kitab Taurat ya Allahu fawqa ibadi akulah Allah di atas hamba-hambaku sesuai dengan firman Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi dalam al Qur'an Al Karim dan dialah Tuhan yang maha perkasa di atas hamba-hambanya karena itulah kita panjatkan doa kepadanya kita tengadahkan tangan kepadanya karena itulah Nabi Mi'raj kepadanya karena itulah malaikat-malaikat naik kepadanya karena itulah turun Quran darinya subhanallah ya wa arshi fawqa jami'i khalqi dan arasku di atas seluruh makhlukku aras adalah saqful makhlukat atap bagi semua makhluk dialah aras dan dia pula lah atap bagi surga jannatul firdausil a'la jadi surga Jannatul Firdaus A'la atapnya langsung Arasyur Rahman, Arsy Allah Subhanahu wa taala, surga tertinggi. Wa ana 'ala 'arsyi udabbir dan aku di atas arasku mengatur umur ibadi, urusan-urusan hambaku. Begitu tingginya Allah di atas arasnya tapi dia yang mengatur semua urusan hamba-hambanya di bumi ini. Bukan hanya manusia, bahkan binatang-binatang melata, binatang-binatang kecil pun semua Allah yang mengatur urusannya. Semut-semut dalam liang-liangnya, ikan-ikan dalam karang-karangnya, tumbuhan-tumbuhan di laut, semuanya Allah yang mengatur. Dari atas langit ketujuh, dari atas arasnya. La yakhfa alaiya syai'un min amri ibadi. Tidak ada yang tersembunyi bagiku dari seluruh perkara dan urusan hamba-hambaku. Semuanya tampak bagi Allah. Allah mengetahuinya. Apapun yang kita sembunyikan Allah mengetahuinya. Fi samai wala fi ardi. Tidak ada adab, tidak ada urusan apapun daripada urusan hamba-hambaku, baik yang di bumi, baik yang di langit. Itu urusan malaikat-malaikat karena malaikat penduduk langit. Namanya al-malaul a'la, alam malaikat yang tinggi. Ya, wala fi ardi tidak pula dalam bumiku wa ilayya marji'u kulli khalqi dan kepadakulah kembali urusan semua makhlukku Allah yang mengaturnya padahal dia maha tinggi subhanahu wa taala tapi begitu dekat ilmunya jalla wa ala dia mendengar apapun yang kita ucapkan rintihan kita pun dia dengar sebagaimana berkata ibunda kita Aisyah subhanalladzi sami'a sam'ul aswat Maha suci wasiasamul aswad, Allah yang pendengarannya mendengar semua suara. Dia mendengarkan perkataan Khawlah bintu Zam'ah yang mengadu kepada Nabi SAW dari atas langit ketujuh. Padahal aku tak mendengar dengan terang apa yang dikatakan Khawlah. Karena dia sembunyikan perkataan perlahan-lahan. Ini perkataan Aisyah. Subhanallah. Antum mengucapkan Subhanallah. Dengan perlahan Allah mendengarnya. Mengetahuinya memberikan baginya balasan yang mengucapkan subhanallah seketika Allah bangunkan Allah SWT buatkan baginya satu pohon kurma di surga subhanallah yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah Allah buatkan baginya gudang-gudang di surga yang menjalankan salat murawatib yang mengikuti salat fardu 12 rakaat sehari semalam Allah bangunkan baginya rumah di surga dia mengetahui Alladhi yaraka hina taqum. Kata Allah dialah yang melihatmu wahai Muhammad ketika engkau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin dan dia yang melihatmu ketika engkau tertelungkup sujud bersama orang-orang yang sujud padahal di atas arasnya. Allahu akbar. Faunbi'uhum bima khafi alaihim min ilmi. Aku beritahukan kepada mereka apa-apa yang tidak mereka ketahui daripada ilmuku. Sebagian ilmu Allah Jalla wa'ala dia berikan kepada hamba-hambanya. Diajarkan kepada hamba-hambanya. Sehingga hamba mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Allahu Akbar. Aghfiru liman syi'tu. Aku akan mengampuni siapa yang aku kehendaki. Minhum. Dari para hamba-hambaku. Bimaghfirati dengan ampunan dariku. Wa u'aqibu man syi'tu bi'iqabi. Dan aku pun akan memberikan hukuman kepada siapa-siapa aku kehendaki daripada hamba-hambaku. Ini perkataan Allah di mana tadi? Dalam Taurat. Qaulu Muqatil rahimahullah tabaraka taala. Perkataan berikutnya adalah perkataan Muqatil rahimahullah. Semuanya tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat, beriman dengan Islam, mengikuti para sahabat Nabi yang mulia, berguru kepada sahabat. Zakar al-Bayhaqi fil asma'i was sifat. Al-Imam al-Bayhaqi dalam kitab Asma' Sifat menyebutkan An Bukair ibni Ma'rufin dari Bukair bin Ma'ruf an Muqatil dari Muqatil qala dia berkata balagana wallahu a'lam fi qauli azza wa jalla berkata Muqatil telah sampai kepada kami tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin Al-Ayah dalam surah Al-Hadid ayat ke ketiga. Al-awwal qabla kulli syai. Makna dialah Allah yang pertama sebelum ada segala sesuatu. Dan Allah SWT pertamanya tanpa didahului daripada Adam. Tanpa didahului oleh tidak ada menjadi ada. Ya. Wal akhiru ba'da kulli syai. Dialah Allah yang akhir dari segala sesuatu. Subhanallah. akhir yang tiada kesudahan. Karena kelak akan hancur alam raya ini ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sangka sangkakala. Ya. Tinggallah Allah tabaraka taala semata. Seluruh malaikat-malaikat telah binasa, Jibril pun binasa, Mikail binasa, peniup trompet Israfil pun binasa. Binasa. Tinggallah Allah Jalla wa ala. Wadzahiru fawqa kulli syai'. Dialah Allah yang al zahir yang maha tinggi di atas segala sesuatu wal batinu akrab min kulli syai' dialah Allah al batin makna yang paling dekat dengan segala sesuatu wa inna ma ya'ni al qurbu bi ilmihi wa qudratihi kata muqatil maksud dekatnya Allah adalah dekat dengan ilmunya dan dengan kekuasaannya begitu dekatnya ilmu Allah dengan makhluk begitu dekatnya kekuasaan Allah dengan makhluk sehingga tak ada makhluk yang dapat keluar daripada jangkauan kekuasaannya dan daripada ilmunya wahwa fawqa arsyih tapi dia zatnya di atas arsy bukan di mana-mana ya Allah Subhanahu zatnya di mana-mana perkataan batil ya akhirnya semua jagat raya ini dialah Tuhan dan itulah pendapat yang disatkan oleh para ulama dari pendapat Ibnul Arabi ya konsekuensi Allah dari mana-mana menempati semua tempat lebih kecil daripada alam semesta. Ya, menempati semua ruang. Allahu Akbar. Bahkan menempati hamba-hambanya. Itulah mana di mana-mana. Dan inilah yang memunculkan pemikiran yang disebut dengan nama al-hulul. hamba itu dapat menyatu dengan Tuhan. Atau wahdatul wujud, semua yang tampak ini adalah satu kesatuan dialah Tuhan. Subhanallah. Karena itulah tak heran orang-orang sufi mengatakan ma fil jubbati illallah. Dalam jubah ini tak ada yang lain kecuali Allah. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan dekat di sini yang paling dekat dengan segala sesuatu ilmunya, kekuasaannya bukan zatnya. Subhanallah. Ya banyak orang-orang dari kita jauh fisiknya. Mungkin di Sumatera sana, mungkin di Jawa, tapi dekat dengan kita. Dekat di hati kita. Kedekatan ini tak mengharuskan menyatunya fisik dengan fisik. Ya, demikian juga Allah walillahil mathal a'la. Zatnya maha tinggi, tapi kedekatan ilmunya meliputi segalanya. Kekuasaannya pun demikian. Subhanallah. Wahwa bi kulli syai'in alim. Dia di atas arasnya dan dia mengetahui segala sesuatu. Wa bihadzal isnadi anhu fi qoulihi ta'ala illa huwa ma'hum. Dan dengan sanad seperti ini juga dari Muqatil ketika Allah berfirman illa huwa ma'hum. Ya. Ketika Allah mengatakan ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada lima orang berbisik-bisik perlahan-lahan antara mereka kecuali Allah yang keenamnya. Wa huwa ma'ahum aina Dan dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Maksudnya kebersamaan dengan ilmunya dan kekuasaannya bukan zatnya. Karena tak akan mungkin zat Allah Maha Besar masuk ke alam yang begitu kecil bumi ini. Apa kata Allah tentang hari kiamat? Wassamawatu matwiyatun biyamini. Seluruh langit-langit dia gulung dengan tangan kanannya. Wal ardu qabdatuhu wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini dalam genggamannya di hari kiamat. Bagaimana mungkin dia masuk ke dalam alam yang begini kecil? Subhanallah, mustahil. Jadi Allah di atas zatnya. Karena itulah Nabi Mi'raj ke atas karena itu Isa diangkat ke atas. Barrafa'ullah ilaih. Ketika Allah membantah kaum Nasara yang mengatakan Isa dibunuh. Kata Allah tidak. Barrafa'ullah ilaih. Tapi Allah mengangkatnya kepada Allah SWT. Ke atas maksudnya. Wadhalika qawluhu inna Allah kulli syai'in alim. Ujung daripada kalimat ini inna Allah kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ya, Ayat ini berbunyi alam ta'lam dimulai dengan ilmu. Tidakkah engkau mengetahui annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi? Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dimulai daripada kata-kata tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad? Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali dia yang keempat. Lima orang kecuali yang keenam dan dia menyertai mereka dimanapun mereka berada dan Allah subhanahu wa ta'ala ya di syai'in alim atas segala sesuatu urusan dia maha mengetahui ketika Allah menyebutkan Allah menyertai mereka ketika mereka berlima Allah berenam bertiga Allah berempat menyertai mereka dengan ilmunya jalla wa ala bukan dengan zatnya Allahu akbar ya tidak sebagaimana akidah kaum Nasara dalam kitab mereka. Tuhan Allah Jalla wa'ala masuk surga. Ketika Adam melanggar larangan, Adam bersembunyi dengan istrinya di surga. Ya, Tuhan pun datang. Adam mendengar suara tapak di surga. Mereka bersembunyi. Seketika Tuhan Allah pun menyuruh, "Adam, Adam, kau di mana?" Ini versi orang-orang ahlu kitab. Bukan Allahnya kaum muslimin. Bukan Allahnya kaum muminin Ya inilah namanya pemahaman musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Allahu Akbar. Ya, di mana kesamaannya? Masuk ke dalam surga. Tapak kakinya dengar oleh Adam. Bahkan dia pun tak mengetahui Adam bersembunyi sehingga dia bertanya, "Ini musyabbihah. Ini yang menyamakan Allah Jalla wa dengan makhluk." Laisa kamitsli syai'un, tak akan pernah ada makhluk yang dapat, tak akan pernah ada yakni tak akan pernah Allah sama dengan makhluknya ya naiklah Tuhan Allah ke gunung ya bertemu dengan Yakub akhirnya Yakub berkelahi kemudian dia cekik Tuhan Allah dia cekik ketika itu Tuhan minta-minta maaf kalau anda tak percaya lihat itu ada yang saya katakan dalam kitab mereka ya sehingga Tuhan pun menyerah Kata Yakub, tak aku lepaskan sampai aku berkati Bani Israel. Ku berkati, ku berkati. Tuhan mereka bukan Tuhan kaum muslimin yang Maha perkasa, yang Maha tahu. Bahwa al-qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang Maha perkasa di atas hamba-hambanya. Allahu Akbar. Faya'lamu najwahum maka Allah mengetahui bisik-bisiknya mereka. Wa yasma'u kalamahum mendengar perkataan mereka. Thumma yunabbi'uhum yawmal qiyamah bahkan Allah akan liput semua perkataan mereka. Allah hadirkan di hari kiamat, ini perkataanmu, ini perbuatanmu. Lihatlah, saksikan, dengarkan. Ya, tak ada yang terluput. Kata Allah, ahsahullah wa nasuh. Semuanya Allah liput. Manusia lupa dengan apa yang mereka lakukan. Kau Keluar ini, lupa saya Tuhan. Ini, saya lupa. Ahsahullahu wa nasuh. Dihadirkan saksi dua malaikat. Ah ini malaikat menyaksikan apa yang kau lakukan ketika itu. Subhanallah. Wahwa fauqa arshihi wa ilmuhu ma'ahum. Dia di atas arasnya, tapi ilmunya menyertai mereka. Perkataan siapa? Muqatil, tabi'in. Qaulul Dhahhak rahimahullah. Kita pindah kepada perkataan Al-Imam Al-Dhahhak rahimahullah. Mereka pada para ulama tabi'in, ya ahli tafsir yang belajar tafsir daripada para sahabat-sahabat senior. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay, ini guru-guru para tabi'in dalam mengambil tafsir. Rawah Bukair bin Ma'ruf al-Muqatil bin Hayyan anhu ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية قال هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم Bukair ibn Ma'ruf meriwayatkan daripada Muqatil bin Hayyan ya ketika menafsirkan ayat yang berbunyi ma yakunu min najwa thalatha tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah keempatnya tidak pula lima orang kecuali Allah keenamnya al-ayah Berkata ketika itu Muqatil, "Huwallah, dialah Allah Azza Jalla 'alal arsh di atas arsh wa ilmuhu ma'hum." Ilmu Allah menyertai mereka. Dianya Allah di atas arsh Tuhan kita punya zat. Dari mana kita tahu? Dari dirinya. Tuhan kita punya ilmu, punya pendengaran, punya penglihatan. Tuhan kita punya wajah, Tuhan kita punya dua tangan, Tuhan kita punya dua mata, ya, dan begitulah seterusnya. Dari mana kita ambil ini semua? Dari nas. Sebagian daripada Quran, sebagian daripada hadis. Kita terima semuanya, tak pernah kita menolak. Karena semua para sahabat menerima yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi. Yang disampaikan oleh Allah. Tak pernah mereka mendengarkan banyak ayat tentang bersemayamnya Allah menjadi berat bagi mereka sehingga mereka bertanya-tanya apa makna bersama Nabi. Tidak akan pula mungkin Nabi luput memberitahukan kepada mereka. Padahal Islam telah sempurna. Dalam hadis Abu Darda telah mengajarkan kepada kami Rasul segala sesuatu urusan sampai burung yang mengepakkan sayapnya pun di udara dia telah beritahukan kepada kami ilmu tentangnya. Tak ada yang luput. Kenapa luput bagi sahabat mana istawa bersemaya mananya menguasai? Kenapa mereka tak tahu? Kenapa Allah tak mampu mengatakan bukan ini maknanya tapi ini? Subhanallah. Kenapa Allah tega menyesatkan manusia jika dia tidak memberitahukan makna sebenarnya daripada apa yang dikatakan dengan makna istawa bersemayam, makna ja'ah datang. Ini anggapan orang-orang ahlu kalam. Ahlu kalam menganggap memahami sifat-sifat zatia bagi Allah akan membuat orang menjadi kafir, zindik keluar daripada Islam. Allahu Akbar. Berarti konsekuensinya kitab suci Quran membuat orang kepada kekufuran. Dan apa guna Allah mengatakan tentang Quran? Kitabun uhkimat ayatu. Kitab yang dijelaskan secara rinci ayat-ayatnya. Apa gunanya kalau dikatakan rinci? Subhanallah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Rasulullah SAW turun kepadanya ayat tentang bersemayamnya Allah. Allah di atas langit. Subhanallah. Tidak pernah Allah SWT rubah maknanya. Ya, di atas bermakna menguasai dan seterusnya tak pernah. Nabi pun tak pernah. Para sahabat pun tak pernah bertanya. Subhanallah, tak pula pernah merubah apa yang mereka dengar semua mereka terima. Subhanallah. Suatu ketika Nabi menceritakan Allah tertawa. Maka ada seorang Arabi, orang Arab Badui, "Ya Rasulullah, Ayat rabbuna? Apakah Tuhan kita tertawa?" Kata Nabi, "Ya." Berkata orang Arabi tersebut, "Ya, Maha Suci Tuhan, ya, yang senantiasa akan menimpahkan kebaikan daripada Tuhan yang memiliki sifat tertawa." Allahu Akbar. Semua sifat Allah tak akan sama dengan sifat makhluk. Karena zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Apa payahnya? Kesamaan nama tak mengharuskan kesamaan hakikat. Kalau anda kata berbeda zat, malaikat punya sayap, burung pun punya sayap. Sama-sama punya sayap, sama-sama makhluk. Apakah sama sayap malaikat dengan sayap burung? Allah tidak. Kenapa kita harus nafikan? Allahu Akbar. Ya. Kata mereka, kalau kita sifati seperti ini berarti Allah seperti makhluk. Di otakmu Allah seperti makhluk karena kau telah serupa Allah dengan makhluk. Ya. Kita mengatakan apa yang tetapkan? Kita tetapkan. Yang dia nafikan, kita nafikan. Dan senantiasa kita menjunjung semua sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Qaulu tabi'ina jumlatan. Perkataan para tabi'in secara umum, secara umum tabi'in. Tadi kan satu persatu individu per individu ini perkataan mereka secara umum. Rawal Baihaqi bi isnadin sahih lil Auza'i. Al Imam Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Auza'i rahimahullah. Qal berkata Imam Auza'i Al Auza'i, "Kunna wa tabi'un." Kami dan para tabi'in. Berarti apa? Semua para tabi'in. Mutawafirun, jumlah kami begitu banyak. Naqulu kami semua berkata, "Innallaha ta'ala zikruhu fawqa arsy Dialah Allah Ta'ala yang maha tinggi di atas arasnya. Wa nu'minu bima waradati sunnatu bih. Kami beriman dengan semua keterangan dari sunnah Nabi yang menjelaskan perkara itu min sifati dan semua sifat-sifat lainnya. Perkataan siapa? Auza'i. Yang menukil perkataan siapa? Perkataan tabi'in. Inilah ijma' kesepakatan para tabi'in. Bahkan ini kesepakatan para a'immah yang empat. Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sepakat mereka dengan ini pula. Jika ada waktu insyaAllah ta'ala nanti kita akan bahas bagaimana akidah Imam empat. Memahami makna. Ya, bagaimana mereka semua sepakat menyatakan Allah di atas. Subhanallah. Maka jangan hiraukan perkataan yang baru yang menyisir perkataan para salafus saleh, yang menyisir perkataan Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in. Pengikut Jaham bin Safwan, Jahmiyah yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Perkataan Jahmiyah. Yang dengannya ya, salah seorang pengikut mereka ya disembelih oleh seorang khalifah dari Bani Abbas namanya Ja'ad ibn Dirham. Ini murid daripada Jaham bin Sofwan. Di hari raya kurban. Ketika dia berpidato di atas mimbarnya berkatalah Abdullah Al-Qasri. Ayuhan nas, dhahu dhahayakum. Fa inni mudhahin bi Ja'ad ibn Dirham. Wahai manusia, lepasal ini. Sembelihlah sembelihan kalian. Aku lepas soalnya akan ku sembelih Ja'ad bin Dirham karena karena dia mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Subhanallah. Jadi menurut ahlul kalam di atas aras tak ada. Di mana Allah? Bukan dalam malam, bukan dalam luar alam. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan menempel, bukan menyatu. Ini adalah menyipati sesuatu yang tidak ada. Tidak ada Tuhan mereka. Tidak ada Tuhan mereka sembah. Gimana kira-kira? Kok berbeda saat dengan apa yang kami lihat di YouTube-YouTube itu? Apa peduli kita dengan YouTube? Ilmu daripada Allah dan Rasulnya, dari sahabat dan tabi'in. Dari sana yang kita ambil. Qala Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Wa innama qala al-Auza'i hadza ba'da zuhuri Jaham. Al-Imam Auza'i mengatakan ini setelah kemunculan Jaham. Dialah yang pertama kali mengatakan tak ada Tuhan di atas yang bersemayam Jaham bin Sofwan. Dari sinilah diambil kata-kata Jahmiyah. Pengikutnya disebut Jahmiyah. Subhanallah. Al-munkiru li kaunillahi azza wa jalla fawqa arsyih. Dialah yang mengingkari Allah di atas arasy. Nenek moyangnya Jaham. Siapa nenek moyang Jaham? Firaun. <laughs> Tatkala Musa mengangkat Allah di atas, berkata Firaun kepada jenderal yang tertinggi Haman. Dalam Al-Qur'an ditulis, "Ya Haman, ibn li sarhan." Wahai Haman, kau buatkan untukku tower paling tinggi. Subhanallah. Ya Hamadu bin Sarah, la'alli attali'u ila ilahi Musa. Aku mau lihat mana Tuhannya Musa. Wa inni la'arahu kadhiba. Sungguh aku yakin pasti Musa berdusta. Untuk apa disuruhnya Haman membangun tinggi-tinggi tower? Untuk lihat Tuhannya Musa. Mana Tuhan Musa? Pendusta atau Musa. Tak ada Tuhan di atas. Itu kata siapa? Inilah nenek moyangnya Jahan bin Sofwan. Ngeri enggak? Ngeri. Diingkarinya di atas arsy ada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Dampak daripada logika. Ahlu kalam menetapkan sifat Allah dengan logikanya. Subhanallah. Kata mereka logikanya adalah dasar. Ya, asal daripada nakal. Yang namanya dalil itu dipahami dengan akal. Akallah sumber segalanya. Tanpa akal tak dipahami dalil. Maka dalil tunduk kepada akal apapun tak terima akal, maka ketika itu akal lah yang menjadi patokan. Subhanallah. Ini cara berpandang orang-orang ahlu kalam. Kita ahlu sunnah, akal sarana untuk memahami dalil. Bukanlah akal sumber kebenaran, dia hanyalah sarana untuk memahami dalil. Allah telah ciptakan akal agar dapat memahami dalil. Bukan tujuan, dia sarana. Ahlu kalam mengatakan akal tujuan. Ya, Tak diterima akal, maka dalil ketika itu bukan itu maknanya, harus dicari tafsirannya. Ini bagi orang-orang sebagian ahlu kalam. Jadi Ibnu yang mengatakan perkataan Auza'i ini setelah muncul bid'ah jaham. Ya, karena dia menafikan Allah di atas aras. Nabi bagaimana? Menetapkan Allah di atas. Dari mana Ustaz tahu? Kita telah sebutkan banyaknya dalil. Capek kita ulang-ulang lagi. Yang jelas hadis tentang jariah. Di mana Allah di atas. Budak yang tempel yang tuannya gara-gara lalai mengembalakan kambing. Kambingnya dicuri serigala satu, Tuhannya marah ditempeleng. Dia nyesal, ya Rasulullah, aku ingin bebaskan dia karena aku telah tempeleng dia. Kata Nabi, kalau kamu bebaskan dia, mari kita tes dulu. Bagaimana dia? Datanglah perempuan tersebut, ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Di atas. Siapa saya engkau Rasulullah? Kata Rasulullah, dia mukmin, bebaskan dia. Nabi mengatakan dia mukminah. Atiqha fa inna mu'minah dalam Sahih Muslim. Sebagai mereka berupaya melemahkan hadis ini. Allah dalam Sahih Muslim dilemahkan. Kalaupun hadis dilemahkan berpuluh hadis, beratus kita bisa datangkan. Tahu Akbar. Ya. Ketika haji wada Nabi yang mulia SAW berkata kepada para sahabatnya setelah menyebutkan pesan-pesan terakhirnya, Allahumma inni ballagtu fashhad. Allahumma inni ballagtu fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Dia tunjuk dengan jari tangannya ke atas. Di hadapan ya 120 ribu sahabat yang ikut bersama Nabi dalam haji wada. Allahu Akbar. وقال Abu Amr وقال Abu عمر Ibnu عبد البر في التمهيد berkata Abu عمر Ibnu عبد البر dalam kitabnya Tamhid dari mazhab Maliki dalam kitab yang begitu luas besarnya yang dia menjelaskan Muwatta Imam Malik rahimahullah ya berpuluh jilid Tamhid ini At-Tamhid menjelaskan Muwatta Imam Malik apa kata Imam Abu Umar, Abu Umar Ibn Abdul Bar? Ulama sahabati wa tabi'in, semua ulama-ulama sahabat dan semua ulama tabi'in alladzina humil anhum tawil yang diambil daripada mereka tafsir. Qalu fi ta'wili qawlihi ta'ala mereka menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ketika berbunyi ya Taklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah keempat. Tidak ada lima kecuali Allah keenam. Kata mereka, Huwa alal arsh. Kata mereka semua, sahabat tabi'in. Dia Allah di atas aras. Wa ilmuhu fi kulli makan. Tapi ilmunya di setiap tempat. Tak ada tempat. Di sana tak ada ilmu Allah SWT. CCTV tak semua dapat terjangkau. Ilmu Allah menempati semua tempat yang ada dalam alam semesta ini wa fi kulli makan ilmuhu fi kulli makan subhanallah wa ma khalafahum fi dhalika ahadun yuhtaj bih tak ada seseorang pun yang menyelisih mereka yang dapat dianggap perkataannya. Tak ada seorang pun yang menyelisih mereka yang dianggap. Jadi semua kaum khalaf yang menyelisih pemahaman salaf sejak masa tabi'in daripada Jahan bin Safwan dan para pengikutnya la yuhtajbih, tak dapat dipegang perkataannya. Apalagi orang baru kemarin lahir. Ya, mengatakan perkataan ini.